bagaimanakah keadaan Fatahillah sekarang yang manfaatkan apa ini? sarana dan prasarana Dewan Dakwah Islam Indonesia yang notabene yayasan tersebut Yayasan Hizbi. Kalian bisa tahu bagaimana keadaannya terakhir. Nah, Wallahu alam. Bagaimana sikap Ikhwan untuk kota hilang yang tidak mau mengadakan ta'lim? maka harus memauratkan masjid tersebut. Berhijrah menuju tempat di mana tempat. Permasalahannya adalah permasalahan kehati-hatian saja. Bukan permasalahan tahkim. Masjid ini begini, masjid ini begitu, tidak. Tapi kita hanya menghindari yang masbuh tadi sehingga jangan sampai jalan salah paham sekian banyak orang. Itu saja. بارك الله فيكم